الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد نحن في هذه الليلة ليلة السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة ونبتدئ قراءة هذه العقائد والوصايا بالمجملة المختصرة للإمام أبي محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى التي أخرجها اللالكيائي رحمه الله تعالى فقال أخبرنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد التوجي قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلا أو أبو العلاء أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة عشرة أمور أو أصول فمن كن فيه أو عشرة خصال فمن كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم يعني بعد أن فرغ من العشر زادهم واحدة وهي عدم الشهادة لمسلم بجنة ولا نار إلا لمن شهد الله له ورسوله آه، أنت الآن تترجم مجمل ما تقدم فقط المجمل ثم نبدأ نأخذ هذه المسائل من قوله Sami'tu Sufyan bin Uyainah. Nah. Pada malam hari ini tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah insyaallah kita akan membaca dan mempelajari akidah yang ditulis oleh Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalakai di mana beliau telah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Bakar ibn Al-Faraj Abul Ala ia mengatakan aku mendengar Sufyan ibn Uyainah mengatakan sunnah itu ada sepuluh perkara. Maka barang siapa yang sepuluh perkara itu ada pada dirinya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan as-sunnah. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu darinya, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan sunnah. Yaitu menetapkan Al-Qadar yaitu masalah takdir mendahulukan Abu Bakar dan Umar telaga syafaat timbangan jembatan dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan Al-Quran itu adalah kalam Allah firman Allah adab kubur dan perihal dibangkitkannya manusia pada hari kiamat dan beliau menambahkan satu lagi, yaitu janganlah kalian memastikan seorang muslim itu mati syahid. قوله السنة عشر هذا ليس على سبيل الحصر Ucapan beliau sunnah itu ada sepuluh perkara ini beliau sebutkan bukan dalam rangka membatasi. Wa innama dzakara Sesungguhnya beliau di sini menyebutkan asharata masail au usul min usul sunnah. Sepuluh masalah atau 10 prinsip dari prinsip-prinsip as-sunnah. فبعض الأئمة قد يذكر عشرة Sebagian imam ada yang menyebutkan sepuluh. وبعضهم قد يذكر ستة أصول مهمة كالإمام البخاري dan sebagian yang lain ada yang menyebutkan enam prinsip atau enam pokok seperti al-Imam Al-Bukhari. وبعضهم يذكر أكثر من عشرة ككثير من كتب السنة ومنها aqidat Ali bin Madini. Dan di antara mereka ada yang menyebutkan lebih dari sepuluh. Seperti aqidah imam Ali bin madini huwa la yuridu huna hasr usul sunnah Anna ma lam anna ma lam yakun min hadhihi al-ashr falaysa min usul sunnah Jadi beliau tidak bermaksud untuk membatasi usul sunnah, pokok-pokok sunnah yang berarti bahwa siapa yang tidak berada di atas sepuluh perkara atau pokok sunnah ini berarti ia tidak berada di atas sunnah. فهناك من أصول السنة عنده هو ما لم يذكره. Dan ada pokok-pokok sunnah menurut beliau yang tidak beliau sebutkan di sini. فيكون ذكر أشهر ما يحتاجه السائل. Maka beliau menyebutkan perkara yang paling dibutuhkan oleh si penanya. أو أكثر ما ينكره أهل البدع البدع في بلده. Atau perkara yang paling banyak diingkari oleh ahlul bid'ah di negeri beliau. فيذكره وينص عليه ردا عليهم. Maka beliau menyebutkannya dalam rangka membantah mereka. الأمر الثاني قوله من كن فيه فقد استكمل السنة أي مع بقية أصول السنة ومسائلها. Dan perkataan beliau Barang siapa yang ke sepuluh pokok sunnah ini ada pada dirinya, berarti ia telah menyempurnakan sunnah. Maksudnya bersama pokok-pokok sunnah yang lainnya. ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. Barang siapa yang meninggalkan suatu darinya, maka sungguh ia telah meninggalkan as-sunnah. نفهم من هذه العبارة Kita pahami dari ungkapan ini أن الرجل لا يكون على السنة إلا إذا اجتمعت فيه أصولها. bahwa seseorang itu tidak berada di atas sunnah kecuali apabila terkumpul pada dirinya pokok-pokok sunnah. أما في الخروج من السنة إلى البدعة فيكفي أن يخالف أصلا واحدا. Adapun tentang perihal keluar atau menyimpang dari sunnah, maka cukup jika seseorang itu menyimpang atau keluar dari salah satu dari usul sunnah. وهذا الكلام مثله تماما كلام الإمام أحمد في أصول السنة. Dan pernyataan ini persis seperti pernyataan Al-Imam Ahmad di dalam usul sunnah. لما ذكر رحمه الله ketika beliau rahimahullah menyebutkan فقال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها Beliau mengatakan di antara sunnah yang wajib yang siapa meninggalkan suatu perkara darinya maka dia tidak menerimanya dan tidak beriman kepadanya dan ia maka ia tidak termasuk dari ahlus sunnah. Idzan man taraka khaslatan min hadhihi al-khisal wa aslan min hadhihi al-usul Jadi, yakhruj min as-sunnah. Siapa yang meninggalkan salah satu dari usul sunnah ini ia keluar atau menyimpang dari as-sunnah. إذا رأينا اتفاق كلمة الإمام أحمد والإمام سفيان بن عيينة Jadi kita melihat kesamaan antara perkataan Al-Imam Ahmad dengan perkataan Sufyan ibn Uyainah بعبارة أخرى dengan ungkapan lain رأينا اتفاق شيخ الإمام الشافعي وتلميذ الإمام الشافعي في هذه المسألة kita melihat kesamaan perkataan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam permasalahan ini أنه لا يكون الرجل على السنة حتى تجتمع فيه أصول السنة وخصالها bahwa seseorang itu tidak berada di atas sunnah hingga terkumpul pada dirinya usul sunnah, pokok-pokok sunnah itu. Wa amma fil khuruj anha ila al bid'ah yakfi an yukhalifa aslan wahida. Adapun perihal menyimpang dari as-sunnah maka cukup jika seseorang itu meninggalkan satu dari pokok-pokok sunnah tersebut. ولا يشترط أن يخالف جميع أصول أهل السنة Dan tidak disyaratkan ia menyelisihi semua usul sunnah. ويوافق هذين الإمامين كلام الإمام البربهاري في شرح السنة Dan sama dengan perkataan kedua imam ini adalah perkataan Al-Imam Al-Barbahari. حيث قال ما معناه Di mana beliau mengatakan yang maknanya ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة dan tidaklah seseorang itu berada di atas sunnah hingga terkumpul kepadanya perkara-perkara sunnah. فما ذكره هؤلاء الأئمة الثلاثة سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وأبو الحسن البربهاري متفق عليه بين علماء السنة ما ذكره هؤلاء الأئمة الثلاثة نعم. apa yang disebutkan oleh ketiga imam ini yaitu Sufyan ibn Uyainah Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal dan Al-Barbahari rahimahumullah mereka semuanya sepakat di dalam hal ini. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة المهمة Maka kita wajib memperhatikan perkara yang penting ini. فإذا وجدت الرجل يوافق السنة في باب أو أبواب Apabila engkau menemukan seseorang itu sesuai dengan sunnah pada satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, فلا تستعجل بالشهادة له بالسنة وتزكيته maka janganlah engkau tergesa-gesa menyatakan ia berada di atas sunnah dan merekomendasikannya atau memujinya. حتى تنظر هل هو في الأبواب الأخرى على السنة أم لا Hingga engkau melihat orang tersebut Apakah ia berada di atas sunnah di dalam perkara-perkara yang lainnya? Misalun ala dhalik. Contoh tentang hal itu. Rajul yuthbitul asma wa sifat. Seseorang yang menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wassirat wal mizan. Jembatan dan timbangan. Wahaudun Nabi SAW yawm al-qiyamah. Telaga Nabi SAW pada hari kiamat. Walakin yunkir azab al-qabr. akan tetapi ia mengingkari azab kubur atau azab al-qabr nah اسمه ايش azab azab kubur azab kubur eh شو kubur kubur ايه الحمد لله انا سمعتها كفر انا خفت انا الحمد لله سليم او يثبت عذاب القبر مع تلك الاصول atau ia menetapkan azab kubur bersama pokok-pokok sunnah tersebut lakinnahu yukaffiru walatal umur wa alaihim akan tetapi ia mengkafirkan para penguasa dan memandang bolehnya memberontak kepada mereka fakhalafa fi asl al-jama'ah was-sam'i wat-ta'ah maka ia telah menyelisihi prinsip wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa. نقول هذا ليس من أهل السنة Maka kita katakan ia bukan termasuk ahlus sunnah. لأنه لم يستكمل أصول السنة Karena ia tidak mengamalkan atau merealisasikan semua usul sunnah, pokok-pokok sunnah. وهذا النوع خاصة يقع فيه التلبيس والاختلاف Dan jenis yang khusus ini telah terjadi perselisihan dan pengkaburan di dalamnya. Bukan dari ahlul kalam dan asy'ariyah misalnya. Wala mu'tazili. Dan tidak pula dari mu'tazilah. Wala yat'an fi sahaba ka wa syiah. Dan tidak pula ia mencela para sahabat ويثبت عذاب القبر والحوض والشفاعة وغيرها Dan menetapkan azab kubur dan yang lainnya. وإذا درس درس كتب أهل السنة Dan apabila ia mengajar, ia mengajarkan kitab-kitab sunnah. لكنه يدعو إلى الخروج على حكام المسلمين ويكفرهم Akan tetapi ia mengajak manusia untuk memberontak kepada para penguasa kaum muslimin dan mengkafirkan mereka. بعض الناس يحتار يحتار يعني Sebagian orang bingung. كيف يحكم على هذا Bagaimana ia menetapkan hukum kepada orang ini. وبعض الناس يتساهل في القضية ويقول سني بس أخطأ في الحكام Sebagian orang bermudah-mudahan dengan menyatakan ia seorang ahlus sunnah. أو Dalam keadaan ia keliru di dalam masalah taat kepada penguasa. فنقول لا اعتصم بهذا الكلام للأئمة رحمهم الله Maka kita katakan tidak. Melainkan berpeganglah dengan perkataan para imam ini rahimahumullah. لا تخدع بموافقته لك في بعض الأصول Janganlah engkau tertipu karena ia mencocoki satu dari pokok-pokok sunnah ini. وقد خالفك في أصل أو أصول أخرى Padahal ia telah menyelisihimu di dalam satu pokok dari pokok-pokok sunnah yang lainnya. بعض الناس إذا سمع شريطا أو مقطعا في اليوتيوب أو في الواتس لرجل يتكلم بأصول السنة في مسائل Sebagian orang apabila ia mendengar seseorang berbicara WhatsApp di dalam WhatsApp, YouTube, YouTube dan yang lainnya yuqarrir masail ala sunnah tentang beberapa masalah sesuai dengan sunnah ista'jala wa nashara maka ia tergesa-gesa dan menyebarkan hal itu wa athna alaih dan memujinya duna an ya'rif hal wafaqa fi jami'i usul sunnah am la tanpa ia mengetahui Apakah ia mencocoki semua usul sunnah yang lainnya atau tidak? nas sehingga manusia mencintainya mengikutinya kemudian terlihat pokok-pokok yang lain yang tidak diketahui oleh orang tersebut fayas'ubu alaihi ba'da dhalika an yuhadhdhira maka terasa sulit baginya untuk mentahzir manusia darinya ويضعف قبول الناس للحق dan melemah perihal manusia menerima kebenaran karena hal itu ويتعصبون dan mereka bersikap fanatik أنت شاركت في الخطأ maka engkau telah ikut serta di dalam kesalahan العجلة من الشيطان tergesa itu tergesa-gesa itu berasal dari syaitan العجلة ندامة tergesa-gesa itu adalah penyesalan ومن ذلك العجلة في الثناء والتزكية والنشر Di antaranya adalah tergesa-gesa di dalam memberikan rekomendasi dan menyebarkan. لمجرد أنك سمعته وافقك في أصل أو بعض الأصول Hanya sekedar engkau mendengarnya mencocokimu di dalam salah satu dari usul sunnah. وكذلك العجلة في الطعن في الناس وجرحهم بغير علم ولا عدل Demikian pula tergesa-gesa di dalam mencela manusia tanpa ada sikap adil di dalamnya. لا إله إلا الله فكلمة الأئمة متفقة Maka ucapan para imam itu sama على أنه لا يشهد للرجل بالسنة bahwa seseorang itu tidak dinyatakan berada di atas sunnah حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها أصول السنة hingga terkumpul pada dirinya semua usul sunnah وأنه بمخالفته لأصل واحد من أصول السنة dan bahwa karena tindakannya menyelisihi salah satu dari usul sunnah tersebut yakhruju minas sunnah maka ia keluar atau menyimpang dari as-sunnah wa yakunu min ahli bid'ah dan ia menjadi dari kalangan ahlul bid'ah idza fahimna hadha jayyidan apabila kita telah memahami hal ini dengan baik alimna butlana kalamin yantashir fi hadhihi as-sanawat al-akhirah maka kita mengetahui kebatilan ucapan yang tersebar pada beberapa tahun terakhir. Yushbih demokratiyah yang menyerupai demokrasi. Fayaqulun maka mereka mengatakan idza kana ar-rajul apabila seseorang itu aghlab usuluh ala sunnah mayoritas الأكثر pokoknya di atas sunnah فهو سني وإن خالف في بعض الأصول maka ia seorang sunni, seorang ahlus sunnah, sebagian sekalipun ia menyelisihi sebagian usul sunnah. وهنا يقول ابن عيينة من ترك منها شيئا Di sini Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, siapa yang meninggalkan sesuatu darinya, فقد ترك السنة maka sungguhnya ia telah meninggalkan as-sunnah. فلا يوجد ديمقراطية وأغلبية لا يوجد مبدأ الديمقراطية بالأغلبية في أصول السنة Maka tidak ada prinsip mayoritas di dalam demokrasi وبعضهم يعبر فيقول dan sebagian mereka mengungkapkan dengan mengatakan idza kanat aghlab 'aqidatuhu 'ala sunnah. Apabila mayoritas akidahnya berada di atas sunnah. Kullu hadza yuqarrirunahu. Semua itu mereka tetapkan hatta yudafi'u 'an ahli al-bid'ah. Hingga mereka membela ahlul bid'ah. Hatta tafhamu أضرب لكم مثلا آخر في باب الإيمان والكفر agar kalian semakin paham maka saya akan memberikan contoh tentang permasalahan iman dan kekafiran. تعلمون أن الإيمان له أركان ستة Kalian mengetahui bahwa iman itu memiliki enam rukun. من يذكرها من الآباء أريد كبير في السن Siapa dari kalangan bapak-bapak yang sudah berusia tua yang bisa menyebutkan? Ah. <clears throat> Ana syab, urid syibah. Man yadhkurha min al-aba? Khalas, 50 sana wa fawqa al-50. Ya, yang di atas 50 tahun. Yalah. Ah. al-arkan al-iman al sittah Rukun iman yang enam. A'lam annakum takhjalun wa tastahun. Saya tahu kalian malu. لكن المراد المذاكرة Akan tetapi maksudnya atau tujuannya adalah untuk bermudzakarah, murajaah, mengulang pelajaran وطرد النعاس والنوم dan mengusir rasa kantuk dan tidur. آه، شوف شوف. تريدون <laughs> ديسكاونت تخفيض ها تفضل ممتاز الإيمان بالله ما شاء الله يوم الآخر أه. وبالقدر خيره وشره ما شاء الله ما شاء الله بارك 52 عمر كم berapa umur ya Pak 54 بارك الله <laughs> أه. قريب ها؟ قريب منك ما شاء الله بارك الله أحسنت جزاك الله خيرا انظر هذه الكلمة العظيمة ندعو لك جميعا فنقول جزاك الله خيرا, خيرا. الله أكبر هذه أركان الإيمان الستة لو أن رجلا آمن بالخمسة ولم يؤمن بركن واحد هل صح إيمانه ركن إيمان yang enam ini Apabila seseorang beriman kepada yang lima dan la, meninggalkan satu, la Maka imannya tidaklah sah. Misalun akhar. Contoh yang lainnya. Min arkanil iman al-iman bil anbiya. Di antara rukun iman adalah beriman kepada para nabi. Lau anna insanan Jika seseorang آمن بجميع الأنبياء إلا نبيا واحد هناك إخوة لهم أغراض يريدون ترتيب أمور كلمهم يذهبون يذهبون ya yang perlu keluar silakan keluar dulu. يعني تفضل تفضل تفضل أي بعضهم ثيابه معلقة وكذا إيه. تفضل يعني لا يخرج اثنان في المحافظة على ثوب واحد يكفي واحد الباقي يجلس ما شاء الله لو آمن بجميع الأنبياء jika seseorang beriman kepada semua nabi illa bi nabiyyin wahidin dzakarahu ذكره rasuluhu fil Qur'an was sunnah kecuali seorang nabi faqad kafar wa laysa bimu'min. Maka sungguhnya ia telah kafir dan ia bukan seorang mukmin. La budda an yu'mina bi jami'il anbiya. Ia harus beriman kepada semua nabi. Wa la yufarriqa bainahum. Dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Fahimna hadaini al-mithalain. Kita memahami dua contoh ini. Hakadha naqulu fi bab al sunnah wal bid'ah. Maka demikian pula kita katakan di dalam permasalahan sunnah dan bid'ah. لا يكون على السنة حتى تجتمع فيه أصولها Seseorang Wasailuha. tidak berada di atas sunnah kecuali terkumpul kepadanya semua usul sunnah. ولا يكفي موافقته في بعضها أو في أكثرها Dan tidak cukup tindakannya mencocoki sunnah pada sebagiannya atau mayoritasnya. فلنحذر من هذه الشبه Maka hendaklah kita berhati-hati dari syubhat-syubhat ini. سمعت واحدا يقول Aku pernah mendengar seseorang berkata عن هذه الجماعات والأحزاب الضالة tentang kelompok-kelompok yang sesat ini, يا أخي إذا كانوا يوافقونك ثمانين في المية تسعين في المية فيكفي wahai saudaraku, apabila mereka mencocoki 90% maka sudah cukup. مش معقول غير معقول تختلف معهم من أجل عشرين في المئة عشرة في المئة Tidak masuk akal engkau berselisih dengan mereka di dalam 20 atau 10 persen. ايش ديمقراطيوس في الت... في في, التس... في السنة والبدعة ديمقراطية Apakah diterapkan demokrasi di dalam perkara ini? هذا غير صحيح Ini adalah tindakan yang tidak benar. فقال هنا سفيان بن عيي- عيينة وأعيده للأهمية Dan di sini Sufyan ibn Uyainah mengatakan dan saya mengulangnya karena pentingnya perkara ini. تعيده أن تقرأه Sunnah asyarah. إيه. Sami'tu Sufyan aku mendengar Sufyan ibn Uyainah berkata, sunnah itu ada sepuluh perkara. Barang siapa yang ke sepuluh perkara itu ada pada dirinya, maka sungguhnya ia telah menyempurnakan as-sunnah. Dan bar- إلى قوله فقد ترك السنة Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu darinya, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan as-sunnah. Al-mas'alatul ula, ithbatul qadar. Masalah yang pertama adalah menetapkan takdir. Al-iman bil qadari ahadu arkanil iman sittah. Beriman kepada takdir Allah adalah salah satu dari rukun iman yang enam. كما جاء في حديث جبريل المشهور sebagaimana telah tertera di dalam hadis Jibril yang terkenal الذي اشتمل على أصول الدين وأصول السنة yang meliputi pokok-pokok agama dan pokok-pokok as-sunnah. اتفق البخاري ومسلم على تخريجه من حديث أبي الامام بخاري dan Muslim telah sama-sama meriwayatkannya dari hadis Abu Hurairah. وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر بن الخطاب Dan Al-Imam Muslim secara menyendiri meriwayatkannya dari hadis Umar bin Al-Khattab. وجاء في خارج الصحيحين عن عدد من الصحابة Dan hadis ini telah diriwayatkan di luar As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat. Unzurha majmu'atan. Silakan lihat hadis-hadis tersebut secara terkumpul. Wa mukharrajatan. Dan telah ditakhrij. Wa mashruhatan syarhan nafisan. Dan telah disyarah dengan syarah yang bagus, yang bernilai. في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله di dalam kitab Ma'arijul Qabul karya Syekh Hafiz rahimahullah Hafiz Al-Hakami rahimahullah wa fil hadis qala Jibril mal iman di dalam hadis disebutkan Jibril berkata apakah iman itu فقال صلى الله عليه وسلم maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم القا- الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para nabi, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. الإيمان بالقدر Beriman kepada takdir فسره sahabah بلغة سهلة. Ditafsirkan oleh para sahabat dengan bahasa yang mudah. لمن جاء يسألهم عن القدر. Kepada orang yang datang kepada mereka bertanya tentang takdir. فقالوا maka mereka mengatakan Ka'ubadah bin Samit seperti Ubadah bin Samit Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, "An ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Engkau mengetahui bahwa apa yang ditetapkan menimpamu maka ia tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan apa yang ditetapkan meleset darimu maka ia tidak akan menimpamu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شارحا له في حديث ابن عباس dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seraya menjelaskan hal itu di dalam hadis Ibnu Abbas wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yuqad yaktubuhu Allah anna law yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka lam lam yanfa'uka lam ايش لم ينفعوك قبلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم آه لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك من يحفظ منكم حديث ابن عباس ها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ها كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه غيره وفيه زيادة واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس وإسناده حسن وللحافظ ابن رجب جزء وكتاب في شرحه طيب إذا هنا نعود إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس في وصيته Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas di dalam wasiat beliau, "Wa'lam anna al لَوْ law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi lam yanfa'uka illa syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa umat ini apabila mereka bersatu untuk memberikan manfaat suatu manfaat kepadamu maka mereka tidak bisa memberikan suatu manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirimu walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك dan jika mereka bersepakat untuk mendatangkan mudarat bagi dirimu maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. اجمعوا بين التعليم النبوي لمسألة القدر وبين تعليم di mas'alatil qadar. Gabungkanlah, satukanlah antara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir dengan apa yang dikatakan oleh atau pengajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama al-qadar بأنه لن ينفعك الناس كلهم ولن يضرك الناس كلهم إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa umat tidak akan bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirimu. الصحابة علموا القدر فقالوا أن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك ما أخطأك ما كان ليصيبك Sedangkan para sahabat mengajarkan bahwa apa yang ditetapkan menimpamu maka ia tidak akan meleset darimu dan apa yang ditetapkan terluput atau meleset darimu maka dia tidak akan menimpamu. Ta'limun sahlun wadih. Pengajaran yang mudah lagi jelas. Yubashir hayat al-insan al-mu'min bil qadar yang langsung berkaitan dengan kehidupan manusia terkait dengan takdir. Wa anna kulla shay'in biqada'in wa qadar. Dan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir dan ketentuan dari Allah. Wa min at-ta'lim an-nabawi li mas'alat al-qadar qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah fi sahih Muslim. Di dalam hadis Abi Hurairah di dalam sahih Muslim. Al-mu'minul seorang mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Laisa quwwatul 'adalat wal Bukan kekuatan otot dan fisik iman, quwwatul iman wal qalb. Melainkan ia adalah kekuatan iman dan hati. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing mereka terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Dan bersemangatlah melakukan apa saja yang bermanfaat bagimu dan janganlah engkau bersikap lemah. فإن أصابك شيء apabila menimpa sesuatu menimpamu مرض penyakit خسارة في تجارة kerugian di dalam perdagangan أي مشكلة مسألة مسألة problem apapun yang terjadi مسألة مسألة ما في iya masalah أيه problem مسألة شوف نطق صحيح يعني طيب Fa'in asabaka syai'un apabila ada sesuatu menimpamu fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku melakukan demikian tentu hasilnya demikian walakin qul qadarullah akan tetapi ucapkanlah ini adalah takdir Allah apa saja yang dikendakinya dia melakukannya. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة القدر. Ini adalah pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah takdir. وفيه أمران. Di dalamnya terdapat dua perkara. الأمر الأول الحث على العمل بالأسباب. Perkara yang pertama adalah anjuran untuk melakukan sebab-sebab asbab diniyah sebab-sebab yang bersifat agama asbab duniawiyah jaizah sebab-sebab yang bersifat dunia yang boleh ba'da dhalik setelah itu وبعد an ta'mal bil asbab setelah engkau melakukan sebab-sebab ta'lam idza waqa'a syai taqul qadarullah ma شاء fa'al Engkau mengetahui apabila terjadi sesuatu engkau mengatakan apa yang dikendaki Allah maka dia melakukannya. لأن لو لو فعلت كذا لكان كذا هذا لو تفتح عمل الشيطان. Karena lau itu membuka amalan syaitan. ورأينا في هذه الأمثلة السابقة dan kita melihat dari contoh-contoh yang lalu annaka ba'da an tabdhul al asbab bahwa engkau setelah melakukan sebab-sebab wa ta'lam anna kull shay'in qad katabahu Allah wa qaddarah dan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah anta tafuz Engkau Engkau mendapatkan perkara-perkara yang besar wa ibadah jalilah dan ibadah yang mulia. Wahid ar-ridha. Yang pertama adalah ridha. Fatarda bima qasam Allah lak. Maka engkau ridha terhadap apa yang telah Allah bagikan atau tetapkan bagimu. ترضى بالله تعالى ربا ومصرفا ومدبرا. Engkau ridha. Allah itu sebagai zat yang bertindak sebagai pengatur dan pembagi. yang kedua, تكسب سلامة الصدر لإخوانك المسلمين. Engkau mendapatkan hati yang bersih terhadap saudara saudara sesama kaum muslimin. Wa ta'lam dan kau mengetahui anna man qaddamahu Allah 'alaika fa'a'tahu apa yang Allah berikan kepada dirimu malan aksar minka eh? malan man apa yang Allah berikan kepadanya berupa harta au qabulan fin nas atau penerimaan manusia terhadap dirinya atau sama'an minan nasi bihi atau manusia mendengar apa yang diucapkannya wa ghairi dzalika al umur dan perkara-perkara yang lainnya ta'lam anna hadhihi qismatullah engkau mengetahui bahwa ini adalah pembagian dan ketetapan dari Allah la tahqid ala akhik jangan engkau iri atau hasad kepada saudaramu. Wala tahsadhum. Jangan kau hasud kepadanya. Lianna hasadaka i'tiradun ala qadarillah. Karena sifat hasudmu kepadanya merupakan bentuk penentangan terhadap takdir Allah. Wal hasad maradun wa syarrun khatir. Dan sifat hasud itu adalah penyakit yang berbahaya Ara'aitum kaifa syara'a Allahu lana al-isti'adha minal hasad? Apakah kalian melihat bagaimana Allah mensyariatkan isti'adzah, memohon perlindungan dari sifat hasud? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang yang hasud apabila ia memiliki sifat hasad. Naqra'ul mu'awwidzat dubur as al khams kita membaca al-muawwidzat setelah salat. Fi kulli marrah nasta'idzu min syarri hasidin idza hasad. Setiap kali kita memohon perlindungan dari sifat hasud orang yang hasad. Fi as sabah naqra'u qul a'udzu rabbil falaq. Di dalam zikir yang dibaca di pagi hari kita juga membaca atau memohon perlindungan kepada Allah fi adhkaril masa naqra'uha. Demikian pula di zikir yang dibaca di petang hari. Falata'awwadhu min syarri hasidin idza hasad fil laili wan nahari was salawatil khams. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari sifat hasad orang yang hasud di di dalam sehari semalam dan di semua salat. Al-hasad syarruhu khatir. Sifat hasud itu kejelekannya besar. Ja'ala ahad bahaya. Ja'ala ahad ibni Adam yaqtulu akhah. Yang menyebabkan seseorang salah satu dari dua anak Adam membunuh saudaranya. <clears throat> Lam yahsadhu ala malin wala dunya. Ia tidak hasud kepadanya berkaitan dengan harta dan dunia. Wala sayyarat Bukan pula terkait dengan masalah mobil. ولا مناصب عند الحكومة Tidak pula kedudukan di hadapan para penguasa atau di pemerintah. تقرؤون القرآن Kalian membaca Al-Quran. حسده وتوعده بالقتل Has- Sifat hasudnya dan ancamannya untuk membunuh. لأن الله تقبل القربان من أخيه ولم يتقبله منه Karena Allah menerima korban atau pengorbanan darinya dan tidak menerima dari saudaranya. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر Maka- قال لأقتلنك Maka diterima dari salah satu dari keduanya dan tidak diterima dari yang lainnya, maka ia mengatakan, sesungguhnya aku akan membunuhmu. وقصتهما في سورة المائدة في القرآن الكريم Dan kisah keduanya terdapat di dalam surah Al-Maidah يقرأها المسلم والم... يقرأها المسلم والمسلمة yang dibaca oleh seorang muslim dan muslimah ليأخذ منها العبرة ويحذر من الحسد agar ia mengambil pelajaran darinya dan berhati-hati dari sifat hasud. فضل الله على أخيك Keutamaan Allah yang diberikan kepada saudaramu بالحفظ والعلم والمال وانتشار دعوته كثرة معاهده قبول الناس له هذا فضل من الله ايه كله كله dengan keutamaan ilmu, kemudian harta, bany- eh, banyaknya murid di pondoknya dan yang lainnya semuanya merupakan pemberian dari Allah tabaraka wa taala. بعض الناس Sebagian orang قد يذكر الآيات في القدر يحفظ terkadang الآيات menghafal ويدرس- ayat-ayat ويدرسها dan mengajarkannya والأحاديث في القدر ويدرسها dan hadis-hadis tentang takdir serta mengajarkannya ويذكر مراتب القدر الأربع dan menyebutkan tingkatan takdir yang empat علم الله علم الله وكتابته ما هو كائن قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة penulisan Allah terhadap semua takdir 50 tahun sebelum 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi وثم مشيئة الله وخلقه لكل شيء kemudian kehendak Allah terhadap segala sesuatu ويلقي الدرس مئة مئة dan menyampaikan pelajaran secara baik 100%. Yani bagus, bagus. Eh? Bagus. Bagus. Eh. Walakinahu yahqidu ala akhihi muslim. Akan tetapi ia memiliki sifat hasud kepada saudaranya sesama muslim. dan bersifat hasud kepada selainnya. Lidha'fi imanihi fil qadar karena lemahnya keimanannya kepada takdir wa'tiraḍihi على قسمة الله وعطائه dan penentangannya atau protesnya terhadap pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah. فلم ينتفع هو بما حفظه وقاله Maka ia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang ia hafal dan ia ucapkan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yajib an nuhasiba anfusana ayyuhal ikhwah. kita wajib mengintrospeksi diri-diri kita wahai para ikhwah إذا ذكرنا المسألة الأولى الرضا والتسليم والمسألة الثانية سلامة الصدر للمسلمين وعدم الحقد والحسد لهم في مسألة الإيمان بالقدر ذكرنا اثنتين أو ثلاثة يا شيخ اثنتين الذين يكتبون دواء ثلاث دواء طيب as yang ketiga husn imanika bil qadar yaj'aluka mutawakkilan 'ala Allah. Baiknya keimananmu kepada takdir menjadikanmu bertawakal kepada Allah. Ta'tamidu biqalbika 'ala Allah. Engkau bersandar dengan hatimu kepada Allah. Wa ta'malu bil asbab allati syara'aha Allah dan kau melaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah والتوكل عبادة عظيمة dan bertawakal merupakan ibadah yang agung ومن ذلك التوكل في على الله في دعوة الناس Di antaranya adalah bertakwa, bertawakal kepada Allah di dalam mendakwahi manusia. فتعمل بالأسباب Maka engkau melakukan sebab-sebab min ta'limihim wal bayani lahum dengan menyampaikan pengajaran kepada mereka dan penjelasan wa husnal khitab dan pembicaraan yang baik wal rizq fi ta'lim dan bersikap lemah lembut di dalam pengajaran wal hirs ala hidayatihim dan bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada mereka wad du'a lahum an yahdiyahumullah dan mendoakan kebaikan bagi mereka agar Allah menunjuki mereka فإذا قبلوا فالحمد لله وإلا فهذا قضاء الله وقدره apabila mereka menerima maka alhamdulillah dan apabila mereka tidak menerimanya maka ini adalah takdir dari Allah كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء sebagaimana difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya الرابعة yang keempat أن هذا الإيمان بالقدر على ضوء ما أخذنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الإيمان بالقدر bahwa beriman kepada takdir sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat <clears throat> menjadikanmu sebagai seorang yang pemberani jaban tidak pengecut la turdi nasa fi sakhatillah eh? la turdi nas bima yuskhitu taala engkau tidak menyakiti manusia dengan sesuatu yang membuat Allah itu murka. Dan kau mengetahui bahwa apa yang menimpa bahwa sungguhnya ia berasal dari ketetapan Allah. <clears throat> Maka engkau menjadi seorang yang pemberani di dalam di dalam tindakan kokoh di atas kebenaran ودعوة الناس إليه dan mengajak manusia kepadanya اللهم صل اللهم صل ما شاء الله يكفي يا شيخ ولا نزيد ها الأساتذة جزاهم الله خيرا أنا أسأل الشباب يكفي أو نزيد ترجم siapa fakat الشباب فقط Syekh bertanya kepada الشيبان الكبار يريدون الراحة أريد الشباب أنا kepada para pemuda Eh, ini tahtal khamsin ها tahtal khamsin إيه. yang di bawah 50 tahun apakah kita akan lanjut atau berhenti أخاف أن الشباب يريدون الانتهاء وأن الشيبان يريدون البقاء Saya khawatir para pemuda ingin selesai dan para orang tua ingin lanjut. <laughs> يقول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. والإيمان بالقدر dan beriman kepada takdir على التفصيل dengan perincian an ta'lama anna Allah atau secara rinci alima ma yaf'aluhu al-insan bahwa engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan manusia bisifatihi al-ilm dengan sifatnya yaitu sifat berilmu bahwa subhanah maka dia subhanah al-alim Maha mengetahui. Alima ma kana. Dia mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma sayakunu. Dan apa saja yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa sayakun. Dan apa yang belum terjadi, jika ia terjadi, bagaimana ia terjadi. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Walau ruddu la'adu limanuhu jika seandainya mereka dikembalikan, pastilah mereka akan kembali kepada apa yang mereka lakukan. Summa, yaitu akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang darinya. kemudian beriman bi Allah kataba maqadir al bahwasanya Allah telah menulis takdir-takdir segala sesuatu. Wa kain dan apa saja yang terjadi. ففي حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت maka di dalam hadis Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samit أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب bahwa Allah tabaraka wa taala ketika pertama kali menciptakan pena dia berfirman tulislah qala wa ma aktub Pena bertanya, apa yang aku tulis? Qala ktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka Allah mengatakan tulislah apa saja yang terjadi hingga hari kiamat. Faqad jara al-qalam bi kulli ma huwa kain. Maka pena telah mencatat semua yang akan terjadi. Fil lawhil mahfuz. Di al-lawhil mahfuz. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله bin Amr bin Al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam hadis di dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Inna Allah kataba maqadir al-asya' Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir segala sesuatu qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sana sebelum 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi wa qala Musa li Fir'aun ilmuha 'inda rabbi fi kitab Musa berkata kepada Firaun Ilmu tentangnya berada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab. Qala Fir'aun fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, bagaimana kondisi generasi-generasi yang lalu? Umat-umat yang lalu. Qala ilmuha inda Rabbi fi kitabin la yadhillu Rabbi wa la yansa. Dia mengatakan pengetahuan tentangnya ada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab Rabku tidak akan lupa darinya, tidak akan lalai dan lupa darinya. Taqaddam ma'akum fi hadis Ibnu Abbas qauluhu sallallahu alaihi wasallam telah berlalu di dalam hadis Ibnu Abbas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bima katabahu Allah lak illa bima katabahu Allah alaik kecuali apa yang Allah tetapkan bagi dirimu dan apa yang Allah tetapkan atas dirimu. Fahadhani atau fahatani martabata al-ilm wal kitabah. Maka kedua tingkatan ini yaitu ilmu dan penulisan. Wa adillatuhuma fil kitab was sunnah kathira. Dan dalil-dalil tentang keduanya banyak. Wa thumma thalithan. Kemudian yang ketiga. An tu'mina engkau mengimani bi'umumi masyiatillah ta'ala tentang keumuman kehendak Allah taala wa taqribuha li fahmina an naqul dan untuk memudahkan pemahaman bagi kita maka kita katakan tilkal kalimah al-'azimah ucapan yang agung tersebut allati ajraha Allahu ala lisanil muslimin yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan kaum muslimin ma sya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi dan apa saja yang tidak dikehendakinya maka ia tidak akan terjadi fala yakunu syai'un fi hadzal khalq maka tidak adalah tidak ada sesuatu di kalangan makhluk atau di dunia ini min harakatin aw sukun berupa gerakan dan kondisi diam aw khairin aw syarr atau kebaikan dan kejelekan illa wa huwa bi masyiatillah taala melainkan ia dengan kehendak dari Allah tabaraka wa taala dengan kehendaknya yang kauniyah qadariyah warabi'an yang keempat an nu'mina bi'umumi khalqillah kita mengimani umum ha? umum labud minha keumuman penciptaan yang dilakukan oleh Allah apa yang dimaksud dengan keumuman penciptaan Allah? Ay ma min illa wallahu khaliquh. Yaitu tidak ada sesuatu melainkan Allah lah penciptanya. Fahuwa khaliqul insan. Maka Allah adalah pencipta manusia. Wa khaliqul iradah wal qudrah lil insan. Pencipta kehendak dan kemampuan bagi manusia والإنسان بماذا يعمل بأي شيء يعمل بإرادته وقدرته manusia itu dengan apa ia beramal dengan kehendak dan kemampuannya إذا فالله خالق الإنسان وخالق عمله jadi Allah itu adalah pencipta manusia dan amalannya قال تعالى والله خلقكم وما تعملون Allah tabaraka wa taala berfirman Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat أنا تذكرت شيئا بكرة خليك تقول مدير كلمة كثير شايب يقول كثير يا طيب طيب خلاص فإذا حققنا هذه الأربع Apabila kita telah merealisasikan keempat perkara ini, قل لهم هل لاحظتم أني فعلت هكذا ثم عدت ففعلت هكذا قل apakah kalian memperhatikan bahwa saya melakukan ini kemudian ini لماذا mengapa demikian تذكرت أن هذه saya ingat bahwa ini عندنا في بلاد العرب شعار لجماعة الإخوان المسلمين في مصر bahwa ini adalah syiar atau simbol جماعة إخوان مسلمين في, في مصر دي مصير إيه طلعت هكذا أربعة إذا فهذه الأربعة maka keempat perkara ini ilmu Allah ilmu Allah wa kitabatuhu kull shay penulisan Allah segala sesuatu wa umum masyiatihi ta'ala keumuman kehendak Allah wa umum khalqihi ta'ala keumuman penciptaan Allah wa nu'min dan kita mengimani ba'da hadha alladhi sami'na setelah apa yang kita dengar ini bima dallat alaihi al-ayat terhadap apa yang ditunjukkan oleh ayat wal ahadith dan hadis-hadis wa ijma' as-sahaba was-salaf dan ijma' para sahabat dan para salaf أن هذا الإنسان له مشيئة bahwa manusia memiliki kehendak وله قدرة bahwa dia memiliki kemampuan وله اختيار في أعماله خيرا أو شرا dan ia memiliki hak pilih terhadap kebaikan atau keburukan فليس معنى الإيمان بالقدر أنك مجبور على أن تفعل بخلاف إرادتك Dan makna beriman kepada takdir bukan berarti bahwa engkau dipaksa untuk beramal terhadap sesuatu. Walakin laka irada wa masyiah. Akan tetapi engkau memiliki kehendak dan keinginan. Wa anta. Dan kau. Wa iradatuk. Dan kehendakmu. Wa masyiatuk. Dan keinginanmu. Wa amaluk dan amalanmu tahta masyiatillah taala di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala qala taala Allah taala berfirman liman syaa'a minkum an yastaqim bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah fa athbata lakal masyiah maka dia menetapkan bagimu kehendak wal ikhtiyar dan hak pilih وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Tidaklah kalian menghendaki kecuali jika Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam menghendakinya. ولهذا شرع لك الدعاء Oleh karena itu, disyariatkan bagimu untuk berdoa بالهداية agar mendapat hidayah. اهدنا الصراط المستقيم Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. وقال الله تعالى في الحديث القدسي Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi الذي رواه مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala عن رسول الله dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن ربه تعالى dari Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته Wahai para hambaku semuanya kalian sesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk فاستهدوني أهدكم mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku tunjuki kalian ف- فنسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم Maka kita mohon kepada Allah semoga Dia memberikan atau menunjuki kita kepada jalannya yang lurus wa an yahdiyana lima ikhtalafu fihi min haqq dan memberikan petunjuk kepada kita terhadap apa yang mereka perselisihkan wa an yuthabbitana 'ala sunnah hatta nalqahu subhanahu dan semoga dia meneguhkan kita di atas sunnah hingga berjumpa dengannya وأن يرزقنا الإيمان بالقدر على الحقيقة dan memberikan dan memberikan kepada kita keimanan kepada takdir Allah dengan sebenarnya وأن يكرمنا وإياكم بآثار الإيمان بالقدر يكرمنا يكرمنا يعطينا dan semoga Allah tabaraka wa taala memuliakan kita dengan buah-buah dari keimanan kepada takdir min ar wa taslim wa salamat sadr berupa dan bersihnya hati wa tawakkul syaja'ah bertawakal kepada Allah dan keberanian wa tark hiqd wal hasad dan tidak bersifat hasud dan iri alladhi huwa naqsun fil iman bil qadar yang merupakan bentuk kekurangan di dalam beriman kepada takdir صلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم